PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur Seluruh murid-murid tongkat merah, dengarlah Aki Barang Pungkur akan berbicara pada kalian semua. Sehubungan dengan kursi kepemimpinan yang telah terpecah menjadi dua golongan. Aki Pungkur akan mempertaruhkan kekuasaannya yang tersisa dengan Tuan Alap Kadu Gampit yang memiliki tongkat kekuasaan perguruan pengemis tongkat merah. Inilah dia, Aki Parang Pungkur. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Tengok-tengok cari musuh orang yang sakit flu. Hidung pilek lah. Prokol, bu Badan meriang ya Prokol, pak Hidung mampet pak Prokol, deh Sakit kepala lah Prokol, mas Biasanya kalau minum obat flu itu itu meriangnya hilang tapi pileknya tetap ngocor, hidung mampet. Makanya yang benar itu minum prokol. Untuk pilek, hidung mampet jadi plong. Masuk angin, panas dingin, sakit kepala jadi sembuh. Itulah sebabnya prokol dapat menghilangkan gejala flu. Sakit kepala, hidung pilek jadi sembuh. Prokol. Itu loh, yang bungkusnya warna ungu, ada gambar orang tengok-tengok. Untuk dewasa prokol tablet, untuk anak-anak prokol sirup. Prokol, hilangkan gejala flu. Produksi Kalbe Farma. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur Kali ini dalam episode ke-32 dengan judul Perguruan Tongkat Merah. Ide cerita Cece Sukiar, pengarang cerita Tisar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-23 ini menampilkan Rio Sempana sebagai Kayan Manggala, Niko Septiawan sebagai Kiparang Pungkur, Francisca sebagai Ning Cilik, Rifki sebagai Kijamur Wesi, Hana Pertiwi sebagai Sariti, Jaja sebagai Alat Kadu Gambit dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Lastri berhasil menangkap kembali Kiparang Pungkur dan kemudian menuju keraton Sunda bersama dengan seluruh murid-muridnya. Sementara itu di padang rumput pinggir kota Rupada, Ki Alap Kadu Gambit tengah berbicara dengan Kiparang Pungkur yang sebenarnya adalah saudara seperguruannya sendiri. Kau harus mengerti akan semua perbuatanku ini. Perguruan tongkat merah akan sangat berarti sekali bagiku. Karena itu, aku harapkan kau mau menyerahkannya secara ikhlas. Aku ingin memiliki perguruan ini seutuhnya. Dan satu hal lagi. Kunci dari aci Tongkat Dewa, Hah? Benar, Kakang. Percayalah padaku, ah. Kakang aku akan mengangkat tinggi martabat dan harkat perguruan tongkat merah ini dengan aji tongkat dewa itu. Tongkat merah akan menjadi perguruan yang paling disegani, dihormati di seluruh tanah Jawa dan Pasundan. Bahkan penguasa yang syah, para raja di tanah Jawa dan Pasundan ini akan menghormati tongkat merah. Eh, aku tidak percaya jika hanya itu tujuanmu, Kadu Gambit. Aku mengenal baik dirimu. Aku tahu engkau berada bersama-sama dengan Prabu Kandung Wesi di ujung timur pulau ini. Kandung Wesi adalah seorang pemimpin yang keras. Aku khawatir kekalahannya dalam perang besar dengan Mataram Agung akan membuat kekacauan kembali di tanah Jawa ini. Ah, ah kau tidak perlu berpura-pura, Kadu Aku tahu Rencanamu menguasai tongkat merah ini pun adalah untuk keperluannya. Untuk persiapan parunya membalaskan dendamnya. Oh, celaka. Bagaimana Kakang bisa tahu rahasia besar itu? Hmm? <laughs> Itulah kelebihan dari tongkat merah, Kadu Kampit. Tidak ada apapun di atas tanah Jawa dan Pasundan ini yang dapat lepas dari kupingku. Ah. <laughs> Itulah salah satu kelebihan tongkat merah. Nah, tetapi satu hal yang aku tidak mengerti, Katu Gambit. Untuk apakah kau bersikeras memaksaku mengatakan kunci-kunci dari Aji Tongkat Dewa? Sedangkan kepandaianmu sendiri, Aji Sekoro Agni tidak dapat kutundukkan. Kau sudah jauh lebih hebat dariku, Aji Gambit. Oh. Segoro Agni tidak berarti untuk perjuangan ini. Tetapi tongkat dewa amat sangat berarti, Kakang. Oh, jadi... Jadi kau akan mengajarkan tongkat dewa kepada banyak orang, begitu? Kepada anggota-anggota tongkat merah? Benar, Kakang. Ah. Bahkan aku merencanakan menurunkan sebagian besar dari aji tersebut kepada mereka. Tongkat dewa memiliki kelebihan yang lain daripada yang lain. Ia akan mudah sekali dipelajari oleh mereka yang telah memiliki dan menguasai aji tongkat sakti. Hah? Kau gila? Tidak, tidak akan kuberikan. Apakah kau akan dapat mengendalikan kekuatan hebat sebanyak itu? Oh, tidak. Tidak, Ati Gambit. Aku lebih baik mati daripada menuruti permintaanmu. Eh, saya mengantuk sekali, kek. Apakah saya tidur di tempat ini? Ya, tidurlah di sudut sana. Hmm. Eh, kau mengapa masuk kemari, bocah? Ah, biarlah dia beristirahat di dalam, kek. Di luar, hawa malam terlalu dingin. Oh, iya, iya. Baiklah, kau boleh tidur di dalam tenda ini, bocah. Nah, kau bisa tidur di sana, Kayan. Terima kasih. Beberapa saat, Alap Kadu Gampit dan Kiparang Pungkur terdiam. Tetapi setelah Ning Cilik dan Kayan Manggala merebahkan diri dan kesunyian menerpa kembali suasana di dalam tenda, Alap Kadu Gampit melanjutkan pembicaraannya. Kakang harus menuruti kata-kataku, perintahku. Karena jika tidak aku akan dapat mengambil tindakan kejam yang tidak dapat Kakang bayangkan. Eh, <laughs> apakah engkau perlu mengenalku, Hati Kampit? Iya. Aku tahu Kakang mempunyai sikap tegas, keras, dan tidak mudah digoyahkan. Tetapi aku tidak bertujuan langsung pada diri Kakang. Aku akan mempergunakan murid Kakang cucu kakang sendiri, Sariti. Eh, iya, Dap. Kau tidak pernah mempunyai urusan dengan cucuku. Urusanmu dengan diriku. Jangan usik dirinya sedikit pun. Aku terpaksa melakukan hal ini, Kakang. Sebentar lagi, jika orang-orangku membawa Sariti kemari, aku akan membuktikan apakah Kakang benar tidak menyayangi wanita cantik yang menjadi murid sekaligus cucu kakang sendiri. Eh, kau benar-benar biadab jika memang mengaitkan urusanku dengan cucuku Sariti. Kau pengecut, kau tidak tahu malu. Kakang tahu, aku ini sebenarnya tidak ingin melakukan hal itu. Aku kemarin hanya mengurung kakang, menunggu hingga kakang berubah pikiran dan mau memberikan catatan-catatan yang merupakan kunci dari aji tongkat dewa. Aku tidak menyakiti Kakang bersama dengan pembantu Kakang itu. Hmm. Tapi kau telah membunuh salah seorang pembantuku yang saat itu bersamaku. Oh. Pembantuku Watu Galong dan Watu Dulur telah melakukannya. Tetapi itu semua dilakukannya untuk sekedar mencegah kepergiannya. Pembantumu terluka kena pukulan pembantuku dan jatuh ke jurang yang curam itu. Tetapi aku yakin dia tidaklah tewas. Watu galung yang turun beberapa saat kemudian tidak menemukan mayatnya. Kumitir pembantuku tewas di muka gerbang padepokan Kualarang. Penyebabnya antara lain adalah pukulan-pukulan dari dua iblis kembar pembantumu. Tuan, Tuan Kedugampit. Iya. Siapakah engkau? Masuklah. Pasukan, siap. Lancang kanan, gerak. Berhitung. Satu. Dua. Tiga. Ateng lagi, ateng lagi. Hei, kenapa ini? Baris kau pakai batuk-batuk segala. Sini kamu. Aduh, Pak. Saya Minum nih. Bombat. Kau akan sembuh. Apa, Pak? Bombat? Wah, bombat memang bagus, Pak. Saya merasa lega sekarang. Dan siapa? Bombat, bombat, bombat. Ya, ini ada Bombat, si tablet kuning segi enam dengan formula yang tepat dan bekerja rangkap. Bombar mengatasi batuk kering, batuk berdahak, batuk alergi, dan batuk karena merokok. Bombar, obat batuk produksi Kalbe Farma. Eh, eh, Tuhan, eh, saya bersama kawan-kawan berhasil menangkap Sariti. Cucu dari kakek pungkur. Bagus. Bawa kemari anak itu. Sebentar, Tuhan. Dia ada di luar. Hei, bawa kemari Sariti. Baik kakak, ayo, ayo masuk Sariti. Eh, eh, Cepat. Eh. Inilah dia orangnya tuan. Oh, kakek. Ah, ah, bagaimana keadaanmu cucuku? Saya tidak apa-apa kek. Uh, bagaimana dengan kakek sendiri? <laughs> ah, sama seperti engkau. Aku tidak apa-apa. Hanya saja, hmm, Aku tidak lagi memiliki kehendak. Oh, kau boleh keluar jamur besi. Biar aku yang mengurus wanita itu. Uh, baik, Tuan. Saya menjaga di luar tenda ini bersama teman-teman. Jika Tuan memerlukan sesuatu, Tuan dapat memanggil saya. Ya, pergilah. Oh, duduklah, Nyai. Jangan berdiri saja di situ. Tenda ini terasa sesak jika engkau berdiri saja. <laughs> eh, pamanmu benar, cucuku. Ayo, kemarilah. Duduk di sampingku. Uh, baik, Kek. Oh, jaga Dewa Betara. Aku tidak akan mungkin mengorbankan cucuku Sariti. Ah, tidak. Aku tidak sanggup melakukan hal itu. Membiarkan cucuku menerima siksaan kadu gampit yang telah dirasuki oleh nafsu kekuasaan. Aku tidak akan membiarkannya. Ya, aku terpaksa akan memberikan kunci dari Aji Tongkat Dewa. Hmm. Bagaimana Kakang Pungkur? Apakah kau akan memenuhi permintaanku? Hmm, ya, Baiklah, aku akan memenuhinya. Apakah permintaannya, kek? Oh, sesuatu yang merupakan peninggalan guru kami. Yang memang cukup pantas untuk diterima olehnya juga, cucuku. Tidak, selama itu masih bertentangan dengan hati kecil kakek. Itu tetap tidak pantas untuk diterimanya. Oh, setan kecil, kau menguping pembicaraan kami. Tidurlah Jangan sampai aku melemparkan engkau keluar. Mataku sebenarnya mengantuk. Tetapi mendengar pembicaraan tadi, mendengar betapa tidak tahu malunya engkau menekan kakek pungkur, mana bisa mata ini kupejamkan? Aku tahu, kakek pungkur orang baik dan engkau adalah orang yang licik dan culas. Apa sebenarnya yang diinginkan oleh Paman Kadu Gampit, Kek? Apa itu, Kayan? Sesuatu yang sangat berharga sekali. Tetapi menurut kakekmu, dirimu justru jauh lebih berharga dari apa yang diminta oleh kakek Kadu Gampit. Kau membuatku semakin menjadi bingung, Kayan. Kadu Gampit, apa sebenarnya yang engkau inginkan? Ah, aku hanya sekedar menginginkan sebuah catatan yang merupakan kunci dari Aji Tongkat Dewa. kakek akan memberikan juga. Semuanya? Setelah tongkat pusaka dan kalung lima bulan kembar dirampasnya? Hmm, ya, lupakan semuanya tentang tongkat merah, tujuku. Tetaplah kau bersama dengan suamimu di Gua Larang. Mudah-mudahan saja tongkat merah mulai saat ini. Di tangan pamanmu katu Gampit akan tumbuh menjadi semakin besar. Ah, aku mempunyai sebuah usul yang baik. Tuan Alap Kadu Gampit, usulku ini, jika memang engkau masih menghargai kakek Pungkur sebagai kakang seperguruanmu. Kau tidak pantas untuk berbicara bocah kecil. Dan lagi engkau adalah tawananku. Diam saja di tempatmu itu. Tapi guru, jika memang usulnya adalah sebuah usul yang baik, mengapa kita tidak menerimanya? Uh, iya, iya. Engkau boleh bicara bocah. Aku hanya menginginkan kakek Pungkur kalah secara terhormat. Aku mengagumi kakek Pungkur. Aku tidak ingin ia kau tekan dengan cara seperti tadi. Dan usulku adalah, bagaimana jika Aji Tongkat Dewa juga perguruan Tongkat Merah ini dijadikan sebagai taruhan? Kalian harus bertanding secara kesatria. Hanya engkau dan kakek Pungkur. Dan pertandingan ini tidak boleh melibatkan Bibi Lastri serta kakek Sora temanmu itu. <laughs> Aku tidak gentar sedikit pun jika harus berhadapan dengannya. Walaupun ia kakang seperguruanku, tetapi aku masih sanggup menundukkannya dengan kepandaian yang kumiliki. Dan pertandingan ini harus dilakukan di hadapan seluruh murid tongkat merah dan harus dinyatakan sebagai sebuah pertaruhan. Bagaimana kakek pungkur? Apakah usulku ini sebuah usul yang baik? Wah, <laughs> ya tentu, tentu saja. Ah, tetapi jika itu memang disetujui oleh adikku Katu Gampit. Aku menyetujuinya, Kakang. Nah, sekarang kalian boleh beristirahat sebaik-baiknya. Besok kita akan berhadapan di padang rumput ini. Setelah sebagian besar anggota tongkat merah kembali berkumpul. Ning, keluarlah Biarkan tempat ini untuk mereka berempat. Aku akan menyediakan tempat yang lain untukmu. Ayo, keluarlah. Dan kau harus segera beristirahat dengan tenang. Mm, baik, Guru. Tidak mengandung alkohol, aman, formula khusus untuk flu dan turun panas anak-anak. Rasa lebih enak dan disukai oleh si kecil. Hmm. baca apa Bu Hani? Kok ada yang aman, formula khusus untuk anak, rasa stroberi lebih enak. Eh, ini Bu Titi lagi baca iklan prokol sirup dari Kalbe Farma. Si kecil badannya panas dan pilek, sepertinya terserang flu. Saya harus beri obat apa ya? Ya prokol sirup itu. Saya selalu pakai prokol sirup pada anak saya yang terserang flu gejala flu cepat hilang dan panas badannya pun cepat turun. Benar, ibu-ibu yang bijaksana memilih Prokol sirup untuk mengobati flu dan turun panas pada anak-anaknya. Prokol sirup aman karena tidak mengandung alkohol. Untuk flu dan turunkan panas anak-anak, Prokol sirup. Prokol sirup, produksi Kalbe Farma. menangis, bocah? Eh, aku... Aku tidak sanggup melihat kakak ditekan seperti tadi. Karena itu, aku... Aku nekat dan mencoba membakar hati Tuan Alap Kadu Gampit untuk mengadakan sebuah pertaruhan. Apakah... Apakah itu salah, kek? Apakah kakek akan kalah jika besok menghadapinya? <laughs> ah, tidak. Tidak salah, Kayan. Kau memang adalah anak baik, anak cerdik. <laughs> ah, tetapi untuk menghadapinya, ya, aku tidak berani mengatakannya dengan pasti bahwa aku sanggup mengimbanginya. Alap kadu gampit adikku, sekarang sangatlah ganas dengan aci sekoro agninya. Tetapi itu bukanlah masalah. Sebagaimana yang kau katakan tadi pada adikku. Kalah secara terhormat di dalam pertempuran adalah terbaik bagiku daripada bertekuk lutut seperti ini ditekan dengan cara licik seperti tadi. Oh, bagaimana dengan ayahmu? Aku tidak percaya jika kau mau menjerumuskannya. Apakah dia benar berada di tangan prajurit Sunda. Dia berada di tempat yang aman, kek. Hmm. Pada orang yang dapat saya percaya untuk merawatnya. Oh, ya, ya, ya. Syukurlah jika demikian. Nah, sekarang tidurlah. Hari sudah jauh malam. Tidak lama lagi Fajar akan datang. Oh ya, kakek perlu sekali beristirahat untuk besok pagi. Saya tidur, kek. Bibi Sariti. Iya, tidurlah, Kayan.

lagi. Hei, eh, kenapa ini? Baris kau pakai batuk-batuk segala. Sini kamu. Aduh, Pak. <laughs> Saya batuk, Pak. Bagaimana ini, Pak? Minum nih. Bombat. Kau akan sembuh. Apa, Pak? Bombat? Wah, bombat memang bagus, Pak. Saya merasa lega sekarang. Dan siapa Bombat, bombat, bombat. Ya, kini ada bombat si tablet kuning segi enam dengan formula yang tepat dan bekerja rangkap. Bombat mengatasi batuk kering, batuk berdahak, batuk alergi, dan batuk karena merokok. Bombat, obat batuk produksi Kalbe Farma. Pungkur kemudian maju ke tengah di antara dua kelompok yang saling berhadapan. Ia berbicara menghadapi kelompok Kilangkat, Kicamar Sulung, dan tokoh-tokoh lainnya yang masih setia padanya. Sebagian besar anggota tongkat merah yang berada di hadapan Kiparang Pungkur segera duduk di rerumputan untuk memberikan pandangan bagi teman-teman di belakangnya. saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-32 dengan judul Perguruan Tongkat Merah yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.